Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala di mana beliau melayangkan nasihat dan wasiatnya ini kepada syabab ahlus sunnah dan tentu saja tidaklah yang beliau inginkan bagi mereka kecuali kebaikan dan agar kemudian dakwah ahlus sunnah wal jamaah semakin meredak dan didapatkan faedahnya dan keindahannya oleh seluruh kaum muslimin karena dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah tul haq. Dakwah yang atas kebenaran. tul rahmah. Dakwah yang mengajarkan kasih sayang. Tentu saja karena itu ahlu sunnah orang yang paling berpegang kepada kebenaran dan paling mendasarkan tindakannya kepada kasih sayang. Ikhwan Fiddin Azanallahu wa Pada poin yang keempat dari nasihat Syekh Ibrahim ar ruhaini Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau Rabi'an, La tahjur من hajaraka min ikhwanika in lam yakun hajruhu masyru'an. Janganlah engkau memboikot orang yang memboikot engkau, orang yang memboikotmu dari saudara-saudaramu jika tidak ada pada pemboikotannya pembolehan syariat bal badirhu salam bahkan bersegeralah engkau mendahulunya dengan salam wa tu'allifuhu dan engkau melembutkan hatinya melembutkan sikapmu terhadapnya wa azil anhu asyubhah dan hilangkan darinya syubhat dan kesamaran allati hajaraka min, min ajliha yang ia memboikot engkau karenanya Fa'in a'rada ba'da dhalika. Jika ia tetap berpaling setelah itu, setelah kita memulainya dengan salam, melembutkan hatinya, dan menghilangkan syubhat kesamaran yang menyebabkan ia memboikot kita, fala eh, fa'in أعرض ba'da ذلك fala تعتقد hajrahu biqalbik maka jangan sekali-kali engkau meyakini kewajiban untuk memboikot ia dengan hatimu Jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita bahwa dia wajib di boykot. Tidak. Itu namanya boykot balas dan dendam. Ya. rubut af'al. Hanya aksi reaksi saja. Ini tidak benar. Hajar hukum syar'i. Harus lo tegakkan dengan dari syar'i dengan tujuan dan maslahat yang jelas dan terarah. Ya. Kata beliau, "Fala ta'taqid hajrahu biqalbik." Jika ia berpaling setelah itu, maka janganlah engkau meyakini dengan hatimu kewajiban untuk menghajarnya, mengikutnya. Wala tusjil nafsaka bimulahatihi, bimulahaqatihi. Dan janganlah engkau menyibukkan dirimu bimulahaqatihi dengan usaha untuk menggabungkan dia, mengilhakkan dia, menggabungkan dalam perkara tertentu. Artinya kita kemudian ya tidak menyibukkan diri dengan urusan dia mengatakan kenapa dia begitu dan seterusnya dan seterusnya atau kita gabungkan ia dengan kelompok yang sesat dan meni, menyimpang dan sebagainya ya wa anta bari'un min min ismi qati'ah wa huwa al-mu'akhadhu bidzalik dan engkau terbebas dari dosa memutus silaturahmi dan dialah yang akan disiksa dengan itu mendapatkan hukuman karenanya baik ini wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Ruhaili tentunya untuk memberikan kepada kita pegangan dari perkara yang mungkin terjadi di antara ahli sunnah sendiri. Maka beliau mengingatkan, La tahjur man hajaraka ikhwanik. Jangan engkau memboikot orang yang memboikot engkau dari saudara-saudaramu. Illam yakun hajruhu masyru'a. Jika boikotnya bukanlah perkara yang disyariatkan. Ya, sekali lagi bahwa memboikot ternyata hukumnya hukum syar'i perkara yang ditegakkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja hajar dan tahdir memiliki wadawabit syarat dan ketentuan kaidah-kaidah dalam penerapannya dan yang paling pokok dari ketentuan kaidahnya adalah diinginkan dengan hajar itu jalbul maslahah wa daf'ul madarrah ya meraih kemanfaatan dan menolak mudar mudarat ya kita tahu bahwa seluruh hukum syariat manutun bihima disyaratkan dan diilahkan dengan dua perkara tadi meraih kemaslahatan dan menolak mudarat dan tentu saja hajar adalah dari hukum syar'i yang berputar pada masalah tersebut. Ya, ini adalah perkara yang jelas. Keterangan dari para ulama yang tidaklah mereka ambil kecuali dari musuh kitab was sunnah menunjukkan akan perkara itu. Dan kita tidak sedang membahas ya bahwa dan kaidah-kaidah dalam hajar. Ya. Hanya, kita hanya mengisyaratkan di antara perkara tersebut adalah jalbul maslahah wa daf'u Tentu saja tidak kita mengatakan bahwa penetapan maslahat dan mudarat itu ID atfal di tangan anak kecil. Anak kecil tentunya dia bombek karena masalah dunia ya. Diambil kelerengnya bombek kau ya. Bukan itu yang dimaksud dalam boykot yang dia adalah ahkam syariah, min ahkam syariah ya. Tetapi bagaimanapun dia terputar pada masalah dan mudarat dan di antara masalah masalah tersebut adalah maslahat yang diinginkan dari orang yang diboykot. Apakah dia akan berhenti dari kesalahannya? Apakah ia akan rujuk dari kekeliruannya dengan pemboikotan itu? Ya. Dan di antara maslahat adalah maslahat bagi umat dan orang-orang yang ada di sekitarnya agar mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahan ya dan agar mereka tidak ikut ke dalam kesalahan itu dan agar mereka kemudian tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang seperti itu pula. Dan di antara maslahatnya adalah maslahat bagi Islam agar tidak kemudian dinisbahkan kepada Islam apa yang bukan darinya. Kesalahan dianggap sebagai bentuk dari kebenaran. Maka adalah yang disebut dengan hajar wa tahdir. Ya, pemboikotan dan tahdir. Ya, tetapi ingat, dia selalu ditetapkan dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya. Nah kalau begitu ikhwan jika kita diboykot, khususnya dalam masa-masa sekarang ini, di mana kadang seseorang diboykot hanya karena tidak bisa bersikap atau tidak menunjukkan sikap dalam satu masalah tertentu. Masalah yang para ulama masih mencarikan solusi baginya. Para ulama masih mengusahakan islah untuknya. Namun kemudian jadikan satu kaidah Siapa yang tidak berani mentaddi, siapa yang tidak berani membicarakannya, maka berarti dia ma'ahu bersama orang itu dan ilmu. Saya tidak akan bicara dengannya, saya tidak akan salam dengannya, tidak walau tersenyum kepadanya. Subhanallah. Ya. Ini fenomena yang sangat berbahaya. Kita teringat akan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad eh, Al-Imam ya hafizahullah taala dalam kitabnya uh, Al-Ibamah an kayfiyati at-ta'amul ma'al khilaf baina ahli sunnah wal jamaah ya pada halaman 170 beliau mengatakan waqad yujarrihu mu'tabar ba'd ahli sunnah dan terkadang seorang yang mu'tabar diterima perkataannya mentan ya kepada seorang ahli sunnah kepada sebagian dari ahli sunnah fatashabba fitanul hajar wat tamzik wal mudarabat namun dengan sebab jarah tersebut tersebarlah fitnah pemboikotan fitnah perpecahan tamzik dan fitnah al mudarabat ya mudarabah pemboikotan hajar ya Waqad yanshabbu al-qital baina ahli sunnati anfusihim. Bahkan terjadi kadang peperangan di antara sesama ahli ahli sunnah ya tahaddits wala haraj ceritakanlah apa yang terjadi di antara ahli sunnah dari ancam mengancam pukul memukul akan terjadi pertumpahan darah dan seterusnya ya perkara yang tidak setabasnya terjadi di kalangan ahli sunnah nah وقد ينشب القتال بين أهل السنة أنفسهم فعند حصول شيء من هذا maka ketika terjadi sebahagian dari perkara-perkara tersebut dari fitnah keboikotan ya fitnah berpecahan di kalangan ahli, ahli sunnah fitnah mudarabat ya boikot kepada saudaranya ya bapak memboikot anaknya anak memboikot bapaknya atau istri bahkan di antara keluarga terjadi pemboikotan di antara mereka meskipun mungkin susah ya terjadi tapi dalam dalam adna syai, karena rukuk itu bertingkat-tingkat, ya. Ada dengan sikap tidak salam, ada dengan sikap berpaling sama sekali, ya. Ada bahkan dengan sikap muncullah terus terus menerus, ya. Banyak terjadi, ya. Sedikit atau banyak terjadi di kalangan ahli sunnah. Maka kata beliau, fa'inda husuli syai'in min hada. Ketika terjadi sebagian dari perkara tersebut, yu'lamu diketahuilah annal jarha qad adda ila al-fitan bahwa namanya kritikan ini kadang membawa kepada fitnah kadang membawa kepada fitnah maka beliau berkata Syekh Muhammad al-Imam fal wajibu i'adatu an-nadar fi tariqati at-tajrih wan-nadar fi al-masalih wal-mafasid maka yang wajib adalah melihat kembali kepada metode tajrih meneliti ya dan melihat kembali kepada maslahat dan kerusakan ya wa fina tadumu bihi al-ukhuwah wa tahfazu bihi ad-da'wah wa tu'aliju bihi al-akha dan dilihat pula kepada apa yang menjamin langgengnya hubungan ukhuwah persaudaraan dan menjaga dengannya dakwah dan diobati dengannya kesalahan ya wala yaslu al isharu ala tariqatin ala tariqatin fil jarhi zahara fihi ad dan tidak layak untuk berkeras dengan metode mengkritik yang tampak padanya kemudaratan ya apakah tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat ya di kalangan para ulama ba'dhum ma'bad terjadi ya tetapi khilaf yang terjadi di antara mereka la yujibul furqah tidak menyebabkan terjadinya perpecahan tidak menimbulkan bahain dengki iri hati yang semakin mengeras tidak karena mereka menyikapi perselisihan itu dengan kitab was sunnah ala fahmi salafi ummah ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang keutamaan generasi para sahabat ya generasi awal dari umat ini dia menyebutkan bukan berarti tidak perbedaan pendapat di kalangan para sahabat sahabat terjadi ya bahkan terjadi fitnah di awal sahabat di zaman terakhir dari zaman para sahabat misdaqan di nabi sesuai dengan sabda Rasulullah may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira Siapa yang hidup panjang di antara kalian maka akan melihat perselisihan yang, ba yang banyak. Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah bahwa perselisihan yang terjadi dengan para sahabat sedikit dibanding perselisihan zaman sesudahnya. Ya? Dan lihat bagaimana mereka menyikapi perselisihan terjadi di antara mereka. Mereka. Berjumpa tadi, la yujibul furqah wa la yujibul tanafur. Ya? Innama Ghayatuhum raf'ul haqqi wa insyaruh. Tujuan mereka adalah mengangkat kebenaran dan menyebarkannya. Ya. Maka ikhwan fiddin azanallahu wa yakum. Sekali lagi, jangan kita memboikot dari saudara kita yang memboikot kita ya kecuali jika pada pemboikotan itu ada ketentuan syariat ada pembenaran dari dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para, para ulama. Namun, namun kata Syekh justru berbadir hudis salam bersegeralah kalian dan mengucapkan salam kepadanya. Dan sayang sekali kita di sini lalai dari nasihat ini. Ya, Al-Qulub da'ifah Hati kita lemah ya Dan berapa banyak kita terbawa kepada perasaan ya Ketika orang tidak salam kepada kita Ketika orang tidak lagi senyum kepada kita, kita pun terbawa untuk membalas perbuatannya dengan perbuatan yang semisal. Padahal kalaulah dia berbuat boikot tanpa dalil yang syar'i atau karena syubhat yang ada pada dirinya, maka itu bukanlah pembenaran bagi kita untuk memboikot balik kepadanya. Ya? Maka kata Syekh, "Badihul salam wa ta'allaf wa ta'allaqu segeralah engkau memberikan salam kepada dia dan lembutkanlah ia dan hilangkan syubhat yang dengannya ia menghajar engkau. jika ia berpaling setelah itu, maka jangan, tidak boleh kita meyakini, mencari pembenaran untuk apa yang kita yakini bahwa dia yang pantas untuk diboikot karena dia memboikot saya. Tidak. Ya? Walaupun sudah masak dan jangan kita sibukkan diri kita dengan melihatnya bagaimana dia hari ini, kemana dia sekarang, apa yang dia kerjakan, Bagaimana kalau ketemu ini? Ya? Nastaghfirullahaladzim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dan ampunan darinya. Ya? Dan sesungguhnya jika ini kita kerjakan, fa anta bari'un min ithmil qati'ah kata Syekh, engkau telah lepas dari dosa memutus silaturahmi. Kata Nabi, laisa wasib bil muqabil. Bukanlah Arab ya, laisa uh, al-wasil an tusilu man qata'ak. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi orang yang menyambung eh, astagfirullahaladzim laisal wasilu bin mukafi bukanlah orang yang menyambung silaturahmi orang yang membalas karena diziarahi ia berziarah karena diberi hadiah ia memberikan hadiah pula bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahmi orang yang membalas dengan yang setimpal dengan yang semisal wa innamal wasilu man eh, antuwasilu man kata'ak Hanyalah yang dikatakan orang yang menyambung silaturahmi adalah orang di engkau yang menyambung hubungan dengan orang yang justru memutus hubungan dengan berat tentu saja berat karena itu Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim tidak akan bisa melaksanakan kecuali orang yang sabar dan tidak bisa melaksanakan kecuali orang yang memiliki nasib yang besar ya, hati yang lapang, jiwa yang bersih dari kepentingan-kepentingan dan keinginan. Ya. Nasrullah salama. Nami ikhwan ikhwani fid din azanallahu wa yakum. Ya. Maka nasihat ini nasihat yang sangat berharga. Ya. Tentunya kita rasakan, kita dapatkan apa yang terjadi dari fitnah yang tadi kita sebutkan, apa yang dinasihati oleh Syekh Muhammad Al Al-Imam. Ya. Dan kita ingatkan pula bahwa telah kita sebutkan dalam pembahasan awal dari pembahasan kitab ini tentang perkara manhaj. Bahwa manhaj itu mencakup semua perkara agama secara keseluruhan. Ya, karena itu ya kita ingatkan pula akan di antara wasiat dan nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi al madkhal hafizahullah taala bahwa kata beliau mengkana indah ilmu barang siapa yang punya ilmu hendaklah dia sebarkan Siapa yang punya ilmu tafsir, maka hendaklah difahamkan ilmu hadis, hendaklah dijelaskan. Ya, kata beliau, ad-da'watu al-an tata'akalu ba'daha ba'd. Dakwah sekarang ini saling makan di antara mereka. Ya, dan memakan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Ya, Nah, kita diingatkan dan nasihati untuk kita menyebarkan ilmu dan banyak, banyak lagi majal sayang sekali panjang bacaan eh, apa perkataan beliau ini namun nanti insya kita akan berikan dalam mulhak dari terjemahan kitab ini nasihat dan nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi al Al-Madkhali Habibullah Ta'ala ya dan bahwa sesungguhnya kita diingatkan untuk menyampaikan al-haq menyebarkan dakwah Islam ini dan menampilkannya kepada masyarakat seluruhnya bahwa dakwah ahlu sunnah dakwah yang datang dengan rahmat dan kasih sayang dakwah yang menyeluruh yang di dalamnya ada jalan keluar dari semua permasalahan permasalahan karena dia dakwah mengajak kepada takwa dan Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya baik perkara yang kelima dari wasiat beliau nasihat yang tidak kalah pentingnya kata beliau dhammun nasi laka imma bitanaqqusika fi nafsika وإما بالنسبة الباطل لك بقول يخالف قول أهل السنة celaan manusia terhadap dirimu apakah itu dengan mendiskreditkan mendiskreditkanmu ya mendiskreditkanmu ya imma bitanaqusika fi nafsik imma dengan mencela engkau pada dirimu ya wa imma atau mungkin berupa dinisbatil batil menisbahkan kebatilan laka kepadamu dari perkataan yang menyelisihi perkataan ahlus sunnah si fulan menyimpang karena menyelisih perkara ini dari perkataan ahlus sunnah dengan perkataannya seperti ini paham ya? ya? celaan terhadapmu baik celaan terhadap pribadi atau disebahkannya kepadamu perkataan yang menyelisih dari perkataan ahlus sunnah kata beliau fama tungkis fama apa fama tunukis bihi fi nafsik fama tunukis bihi fi nafsik كقول المخالف ضال جاهل لا يفقه فلا تنتصر لنفسك ini nasihat beliau yang indah maka apa yang dicela engkau, direndahkan, didiskreditkan engkau dengannya pada dirimu, apa yang menyangkut diri pribadimu. Kalau oleh mukhalif, seperti perkataan orang yang menyisimu, mengatakan engkau dal, orang yang sesat, jahil, orang bodoh, la tidak fakih. Celaan langsung kepada diri pribadi kita. Syekh menasihatkan, "Fala tantasir li nafsik." Jangan engkau membela diri dari perkara itu. Jangan engkau membela diri dari perkara itu. Wa illa jika tidak jika kita membela diri kita waqa'ta fi fi tazkiyati nafsika engkau akan terjerumus kepada bentuk pensucian di diri Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa jangan kalian mensucikan diri kalian Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa bertakwa ya Nabi SAW mengingkari pensucian diri bahkan meskipun hanya dalam masalah nama seorang wanita sahabiah diberikan nama oleh bapaknya Barrah yang artinya bentuk muannas ta'nif dari al-Bar. itu apa? orang yang soleh orang yang soleh maka Nabi mendengar namanya Barrah mengatakan gayruha ganti namanya Sumuha Zainab. Namakan dia Zainab. Fa inna Allah ya, eh, eh, eh, fa inna Allah ya'lamu min ahli minkum. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu siapa dari ahli bar di antara kalian. Siapa orang yang paling soleh di antara kalian. Jangan berikan nama dengan nama barrah. untuk yang soleh jangan. Ya, dan disebut nama Zainab. Namanya mengandung unsur tas tazkiyah, pensucian diri. Kata Nabi, eh, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang ahli dar di antara kalian. Lihat, hanya dalam masalah nama. Ya, jadi wasiat dari beliau kalau kamu dicela, dituduh dan itu menyangkut diri pribadimu, maka jangan engkau buru-buru langsung membela diri. Sebab kalau engkau langsung membela diri, maka engkau bisa terjun dalam perkara itu nafs bukan tazkiyatun nafs pembersih penyucian diri bukan tapi artinya mengatakan diri suci paling bersih ya wa fi dzalika al halakul bayyin dan dalam perkara tazkiyatun tazkiyatu an-nafs dalam masalah pensucian diri mengklaim diri paling bersih paling suci membela diri untuk menonjolkan diri sendiri ada kebiasaannya besar yang nyata Ya. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Madibani jai'ani." Tidaklah dua serigala yang lapar biafsada ya lebih merusak eh, ursila fi ghanamin dilepaskan pada yang lapar dilepaskan pada sekelompok biri-biri dan domba tidaklah dia lebih merusak ya min hubbil mar'i ya Eh, apa eh, Eh, eh, min hisyalamahi wa syahli dari semangat dan kerakusan seseorang kepada harta benda dan kedudukan dalam agamanya Allah musta'an ya Allah sallim ya kata Syekh وقد rajulun eh, ahada أحد salaf di kalimatin seorang laki-laki telah mencela seorang imam dari salaf dengan sebuah kalimat dicela pribadinya dituduh ya diskreditkan faqala lahu maka berkata seorang dari salaf tersebut ma ab'atta tidak jauh tuduhanmu itu lihat tidak jauh ma ab'atta kamu tidak jauh Aja itu, itu, itu, itu jelek. saya, lebih tahu tentang diri saya. Saya jelek. Selesai. Ya, Kau tidak begitu jauh lah. Ya, tentunya ini bentuk menjaga diri dari, dari pensucian. Bukan berarti silahkan kau celah saya, silahkan, silahkan. Bukan begitu maksudnya. Tapi dia tidak mau terlibat dalam bentuk pembelaan di diri yang mengangkat pada bentuk pensucian. Menganggap diri paling bersih dan suci. Paham ya? Subhanallah, lembutnya hati mereka. Katanya, maaf atta. Lihatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia dipuji, apa ucapannya? Apa ucapannya? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya. Kemudian waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanallah. Ya Allah, la tu'akhidni bima yakulun. Jangan engkau menyiksa aku karena puji-pujian mereka terhadapku. Yang ternyata tidak pantas aku menyandangnya. Ya, jangan engkau menyiksa aku karena pujian mereka. Ya, kemudian Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari persangkaan mereka, lebih baik lagi. Karena kadang memuji pujian membuat orang merasa besar kepala. Padahal itu belum tentu ada pada dia pertama. Kedua, kalaupun ada pada dia, dia merasa hmm, ranking satu sudah. Tidak ada lagi yang di atasnya. Tidak ada ranking nol. Artinya puas dengan itu. Padahal tidak. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Waqfir lima la ya'lamun. Dan ampunilah aku ya Allah dari apa yang tidak mereka tahu dari cakap dan kejelekan itu. Yang engkau mah tahu dan kaya aku mohon ampunan ya Allah. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab dalam pujian. Ya. Waqad kana bidah yasifuna ulama ahli sunnati bil adhaimi fi anfusihim dan adalah ahli bid'ah golongan ahli bid'ah mensifatkan, menjuluki, menggelari para ulama ahlus sunnah bil abain dengan julukan-julukan yang besar yang keji perkataan yang jelek fi anfusin pada diri mereka ya seperti perkataan Amr bin Ubaid ya ya yang mencela ya perkataan para ulama ahlus sunnah bahwa ucapan mereka la yakhudhu sarawil imra'ah tidak keluar dari mohon maaf celananya kaum wanita bicaranya itu saja katanya kalau dia Abu Ubaid bicara hebat dalam filsafat, logika dan sebagainya. Ah, kecil perkataannya. Ya. Maka kita lihat bagaimana mereka merendahkan ah-, ulama ahlu sunnah dengan begitu bentuk perendahan. Ya. Namun perhatian kata beliau, wa kamu yubaluna bidalik. Ternyata para ulama ahlu sunnah tidaklah mereka mempedulikan perkataan-perkataan keji tersebut julukan-julukan yang gila tersebut wa innama kanu yarudduna alaihim fima akhtau fihi min ad-din dan hanyalah mereka membantah kelompok-kelompok tersebut dari kelompok ahlul bid'ah yang menjuluki ulama ahli sunnah ya dengan julukan-julukan sehingga dari sifat mereka dari sima ahlul bid'ah adalah al-waqi'atu ala ahli asar mencela para ulama ahli sunnah itu sifat mereka apa yang mereka yang apa, apa ulama asal yang mereka lakukan? Mereka tidak peduli dengan julukan-julukan tersebut. Dan mereka tetaplah kami yarudduna alaihim. Mereka membantah golongan Ahlul Bidah tersebut fima akhfa'u fihi minad din dalam perkara yang mereka salah dalamnya dari perkara agama wa sahuna lil ummah dan mereka menasihati umat ya falana uswatun hasanatun fihim dan bagi kita ada uswah hasanah suri teladan yang baik pada diri mereka. Jelas ya? Subhanallah ya. Wa, am, wa amma itu kalau celaan pada diri kita pribadi. Lebih baik jangan sibukkan dengan bantahan atau bahkan dengan bantah sama sekali harusnya ya. Karena kita tahu bahwa karena diri kita lebih dari perkara yang disebutkan itu. Ya, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma in nusiba laka in nasaba laka al-mukhalifu syai'an minal aqwalil batilah adapun jika dinisbahkan kepadamu orang yang menyelisihimu sesuatu dari perkataan yang batil ka'an yakulu misalnya ia berkata yakulu fulanun kada wa kada si fulan berkata ini itu wa yansibu laka malam takulhu dan ia menyandarkan kepadamu apa yang tidak engkau katakan tidak pernah engkau usahkan. فانفي هذا عن نفسك hatta la yunsabu lakal batil. Nafikan itu dari dirimu. Enggak, enggak begitu. Keterangan saya seperti ini, seperti itu. Ya. Fanfi hada an nafsi. Nafikan itu dari dirimu. Hingga tidaklah dinisbahkan kepadanya satu kebati kebatilan. Wa ma zala al-ulama'u yunabbihuna ala man yunsabu ilaihi min aqwalin lam yakuluha. Senantiasa para ulama memberikan peringatan ya akan apa yang dinisbahkan kepada mereka dari perkataan-perkataan yang tidak mereka ucapkan. Walaysa hadza min tazkiyatun nafsi fi syai' dan ini bukanlah bentuk tazkiyah an-nafs, bukan bentuk mensucikan diri dalam artian memuji-muji diri bukan ya bal huwa minan nushi lil ummah bahkan dia bentuk nasihat bagi umat nasihat bagi umat ففرق بين هذه الصورة والتي قبلها maka berbeda antara bentuk yang ini dengan bentuk yang sebelumnya celaan dalam diri pribadi kita atau celaan dengan adanya perkataan yang disandarkan kepada diri kita dari perkara agama yang dia menyelisih perkara ulama ahli sunnah yang pertama jangan bela diri ya kita sadar diri tahu akan kekurangan kita ya ada orang yang Menuduh seperti itu, sibukkan diri kita untuk menutupi kesalahan itu jika ada dan terhindar dari kesalahan itu jika memang tidak ada. Oh, diam saja. Tidak usah saya tidak begitu bos. Saya tidak begini bos. Ya. Akhirnya intinya apa? Pembelaan di diri. Ya. Tapi kalau dalam penisbahan sesuatu ucapan yang tidak dikatakan kepada kita, maka bantahlah, jelaskan. Itu tidak saya tidak berkata seperti itu. Ya, jelaskanlah bahwa itu tidak benar. Ya, bahwa saya mengatakan seperti ini dan seperti itu ya nah kata Syekh fatamassak bihadil ulama fi dhalik berpegang teguh dengan petunjuk dari para ulama dalam perkara ini wala takun kaba'dul jahiliyin janganlah kalian menjadi seperti sebagian orang-orang jahiliyah ya yang bersifat jahiliyah tentu saja ya alladzina idza takallama fihim bikalimatin atau tukallima fihim bikalimatin yang jika dituduhkan kepadanya satu tuduhan diucapkan kepadanya satu kalimat mala ad-dunya sana'an wa tamjidan li nafsihi maka ia akan penuhi dunia dengan pujian terhadap dirinya dan pengagungan akan dirinya na'udzubillahi minal khuzlan semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan ya maka ini bentuk dari kehancuran insyaallah taala. Jika seseorang kemudian memuji dirinya ya. Bukan bagian diperintahkan untuk waspada dari pujian dan dari sifat orang munafik bahkan yuhibbuna yuhmanu bima lam yafalu. Mereka senang untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka kerja kerjakan. Nauzubillah min dzalik ya. Kita dapatkan dalam kitab tauhid hadis Abdullah bin Abbas ketika terjadi dialog antara Said bin Jubair dengan uh, Said bin Musayyib ya dengan uh, Said, dengan Said bin Jubair ya ketika dia atau eh, Said bin Jubair dengan sebagian sahabat eh, sahabat yang lain ketika berkata beliau ayyukum ya siapa di antara kalian yang eh, ra'an nujuma fadda bariha yang melihat bintang yang jatuh tadi malam. Maka dia kan seorang tabi'in anak saya. Namun ketika ia sadar, eh tengah, tengah malam ini berarti dengan jangan saya disangka sedang sholat malam. Maka dia mengatakan, walakin makin makun fi salatin walakin begitu. Tapi saya waktu itu bukan lagi sholat. Dia bersihkan dirinya. Dari isyarat yang mungkin memberikan pujian pada dirinya. Atau orang bahwa dia yang kebaikan yang tidak ia lakukan. Saya tidak akan sholat. Saya bergadang karena disengat kalau jengking. Maka dikasih jangan kalau bukan. Rokaik, saya merukyah diri saya. Oh, punya apa, apa Ini dan itu. Kata aku mendengar dari Abu Ibn Abbas Rasul bersabda ya tentang 70 ribu orang dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab wala ada tanpa ditimbang dan tanpa siksaan, ya kan? Hadis masyhur itu. Tapi kalau semua hadis ini? Ya, kita dengar kisah awalnya. Subhanallah, salafus saleh sangat jauh dari bentuk membersihkan diri mereka, mensucikan diri menuju diri mereka, ya. Semoga kita bisa menjadi contoh. Semoga mereka bisa menjadi contoh dari kita dan suri teladan yang baik amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa akhiran nasihat terakhir. Dan nasihat yang sangat indah. Sepatutnya bagi kita untuk memilih waktu dari kehidupan kita untuk memikirkan nasihatmu yang terakhir ini agar kita bisa menentukan arah dan tujuan kita kata beliau yang keenam i'lam anna nasa yu'azzamuna fima hum fihi min amal atau ya'udhumuna fima hum fihi min amal sesungguhnya manusia diagungkan atau dia menjadi besar dan agung fima hum fihi min amal dengan apa yang ada pada diri amalan amalan yang menjadikan seseorang itu besar yang mengagungkan dia adalah amalnya. Fa in kunta ala sunnah, maka jika engkau di atas sunnah, fa anta fi kulli yawmin ta'dhimu fiha. Maka engkau dalam setiap harimu jika di atas sunnah menjadi tinggi dan besar kedudukanmu dengan sunnah tersebut. Walan al ayyam dan tidak akan berlalu hari-hari hatta takuna imaman fiha dan tidak akan berlalu waktu-waktu yang panjang hingga kemudian engkau akan menjadi imam di atas sunnah. Ya, qala ta'ala Allah telah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya, surah Sajid ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, tokoh, imam yang mengikuti petunjuk kami tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami ya dengan sabar dan keyakinan ya jadi jika engkau soal sunnah maka sesungguhnya setiap hari dengan sunnah yang kau lakukan dengan amal sunnahmu engkau menjadi besar dengan sunnah itu menjadi agung dengannya maka jika engkau kerjakan tiap hari tidak lama engkau akan dalam kedudukan sebagai imam dalam as-sunnah ya wa in kunta 'ala al-bid'ah dan jika engkau di atas bid'ah naudzubillah min dalik semoga Allah bukan darinya ya fa anta fi kulli yawmin ta'dhulu fiha engkau juga setiap harinya akan membesar dengan bid'ah itu semakin ditegak ditokohkan semakin dipuji disanjung tapi di kalangan ahli bid'ah ya walan tamurra al-ayyamu hatta takuna imaman fiha dan tidak akan berlalu masa yang panjang hingga engkau pun akan menjadi tokoh di dalamnya Na'udzu min dzalik. Qala ta'ala Allah telah berfirman surah Maryam ayat 75. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu mudda madda. Katakanlah bahwa barang siapa yang di kesesatan falyamdud lahu ar-rahmanu madda maka hendaklah Allah maka pastilah Allah akan memanjangkan baginya sebab Iya. Seorang yang dalam kesusahan, perlahan-lahan dia akan semakin menjauh darinya dengan kesatuan itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa qala an fir'aun wa qaumihi ba'da an wasafahum bil istikbar bighairi hak, dan Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya setelah Allah mensifatkan mereka Fir'aun dan kaum itu dengan sifat istikbar bighairi hak, sifat menyombongkan diri tanpa hak ya bukan berarti ada sombong yang sesuai dengan kebenaran tidak ya tapi untuk menetapkan bahwa sifat lazimah baginya. Ya? Sombong yang tidak, tidak ada pada tempatnya. Bukan tidak sama ada tempat, tidak. Ya? Allah mengatakan tentang Fir'aun dan kaumnya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ Dan kami jadikan mereka imam-imam, tokoh-tokoh yang mengajak kepada neraka. Ada dua imam. Ya, kalau ada Pak Imam juga di sini mohon maaf ya. Yang kita maksud di sini adalah imam dalam kebenaran dan imam dalam kesesatan. Alhamdulillah min mendali ya. Maka wasiat beliau yang terakhir hendaklah kita memperhatikan masuk wasiat ini karena dia penting bagi kita. Kata beliau, "Fakhtar li Pilihlah bagi dirimu dengan amal yaum dari amalan hari ini ma tuhibbu an takuna imaman fihi apa yang engkau senang untuk menjadi imam di dalamnya pilihlah ya apa yang engkau inginkan ma tuhibbu an takuna fihi imaman fil ghadi pilihlah untuk dirimu dari amalan hari ini mulai dari hari ini apa yang engkau senang untuk engkau menjadi imam dalam perkara itu di hari esok nanti ya Wallahu ta'ala alam kalimat yang ringkas namun memiliki mana yang sangat dalam ya seperti wasiat para ulama para masyaikh ya bahwa almaru yuzakkihi amalu dan seorang akan ditazkiyah dibersihkan dibela oleh amalnya ya kata Nabi yattabu jenazah thalathatun mengantar jenazah tiga golongan ya maluhu wa ahluhu wa, ma, wa, wa amaluh hartanya keluarganya dan amalnya kata Nabi fayarju ithnani wa yabqa wahid akan kembali dua perkara tinggal satu saja akan kembali keluarga dan hartanya dan akan menemani dia, membela dia dan memuliakannya amal perbuatannya yang saleh. Ya, maka ikhwan fi din azani Allah wa yakum wasiat Syekh ini wasiat yang sangat berharga dan dengan kita menutup pembahasan ya ketika Syekh mengatakan fakta li nafsi pilihlah untuk diri kita dari hari ini amal yang ingin dan kita berharap dengannya, kita mencintai agar nantinya kita menjadi imam dalamnya. Ya? Ilmu tidaklah diraih dengan satu hari, dua hari. Innama yutabul ilmi ala maral ayam wal layali. Ilmu dituntut dengan berlalunya hari dan malam. Demikian pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Didapatkan dengan amal soleh setelah hidayah dari Allah dan taufiknya, ya kan? Maka ikhwan fi din azanallahu wa yakum, fa'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu wasiat Rasulullah beramallah semua akan dimudahkan oleh Allah kepada apa yang ia diciptakan dengannya akan menjadi takdirnya ya maka ikhwani fid din azanillahu wa yakum dengan ini kita ingatkan bahwa apa yang menjadi sebab mengapa kita memilih materi ini di samping dua mutiara yang sempat kita ingatkan di awal pembahasan dari nikmat dan mutiara berpelang di atas sunnah karena ini perkara yang besar nikmat yang agung ya dan tidak seorang pun yang di antara kita yang masih hidup yang mampu menjamin itu akan selalu ada kepala kita nikmat sunnah itu ya berapa banyak orang yang duduk bersama kita duduknya bersama ahli sunnah seperti kita kemudian ia menyimpang darinya dan keluar mengikuti golongan-golongan yang ini yang menyimpang ya maka Abdullah bin Mas'ud telah menyatakan kepada kita Man kana minkum mustamnan falyastanna liman qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh-contoh yang sudah meninggal? Ya, fa innal hayya la ya'manu 'alal fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Rasulullah SAW. Itu para sahabat Nabi. Seperti itu pula wasiat dari Syekh Abdul Al-Bukhari. Abdul Allah Ta'ala. Dalam wasiat beliau dibantu dalam dakwah salafi yang keberapa itu ya saya ingat sebelum beliau pulang ya e, pada siang harinya menuju Saudi beliau sempat memberikan nasihat dan wasiat bagusan yang begitu indah di antara yang bisa e, nasihatkan yang tadi kita sebutkan juga di awal pembahasan ya dengan sakit dan pedihnya hati beliau melihat perselisihan yang terjadi antara ahlu sunnah dan beliau akan perhatikan baik-baik di kalangan ahlu sunnah jangan disalah tafsirkan di kalangan ahlu sunnah Ya, setiap tahun beliau datang dilaporkan ini fulan begini fulan begini, ribut dan berselisih. Tahun diselesaikan, tahun berikutnya begitu lagi. Maka beliau selesaikan, berikut nasaki. Beliau sebutkan nasihat sebelum. Sampai akhirnya beliau ingatkan. Maka sudah waktunya kalian ya ini dalam mana saya bawakan kalau tidak saya punya ceritanya, tapi mudah eh, kalian kesempatan yang lain kita bisa dapatkan nasihat secara utuh karena indah sekali nasihatnya itu ya dan dia dari orang yang menyaksikan dan menghadiri sendiri kejadian dan peristiwa terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah ya dari perbedaan pendapat di antara duatnya ya maka beliau kemudian memberikan nasihat itu bahwa sudah datang sekarang waktunya untuk tidaklah kita bertaluk berpegang dan bersambat kecuali kepada orang yang telah meninggal dari para ulama karena kita semua tidak aman dari fit dari fitnah subhanallah ya maka ikhwan fiddin azanillahu wa yakum nikmat hidayah nikmat yang agung ya dan kita memohon kepada Allah dengan memenuhi dan sifat yang mulia semoga Allah melanggengkan nikmat itu kepada diri kita tentunya dengan syarat yang disebutkan di awal pembahasan pula yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjaga nikmat sunnah itu dengan senantiasa beriktisam kepada sunnah. Kemudian nikmat keamanan. Kemudian kita sebutkan pula dari mutiara yang hilang apa yang disebutkan dari wasiat dari Syekh Ibrahim bin Amir al ruhaili ini. Banyak wasiat yang tadi kita dapatkan pegangan yang insya Allah bermanfaat ya untuk kehidupan kita sekarang ini khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Meskipun buku ini sebenarnya buku an ini telah ditulis oleh Syekh Ibrahim bin ar ruhili sejak tahun 1424 Hijriah. 1424 Hijriah. Ya, sekarang tahun berapa? 1434. Ya. 35 ya? Ya, 35 sekarang. Oh ya. 35, 11 tahun yang lalu tulis buku ini. Ya, nasihat dari beliau ini. Ya, kemudian diperbaharui kembali tambahkan beberapa poin saja, saja permasalahan untuk dicetak ulang untuk cetakan yang pertama. Apa yang sudah ada di tangan sebagian ikhwah dari poin yang penting ya dan kita ingatkan kembali bahwa kitab ini memang ada kritikan dari Syekh Rabi bin Hadi Marhali paham ya ya tetapi poin ini sendiri adalah poin yang dipuji yang dikatakan oleh Syekh Rabi sebagai wasiat jazidah yang baik, yang bagus, ya. Sehingga kita lihat ketika wasiat ini bermanfaat bagi kita berkaitan erat dengan keadaan kita sekarang ini, maka kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari wasiat dan nasihat beliau. Ya, dan apa yang terjadi antara para ulama sunnah wal jamaah maka tentunya itu adalah bentuk diskusi ilmiah ya khilaf yang tidak ada majal bagi kita ya tuwailib ilmu ya awamun nas untuk masuk ke dalamnya ya seperti wasiat dari Syekh Ibrahim dari eh, Syekh Abdullah Bukhari juga dalam kaset yang tadi saya sebutkan itu ketika kami menanyakan kepada beliau pada subuh hari sebelumnya tentang fitnah yang berkembang dari Yaman ke Indonesia ketika itu fatwa dari Syekh Robi bahwa yang berselisih masih alus sunnah masih salafi ya kami tanyakan sikap kami seperti ini dan kami mencegah dari kaum muslimin di wilayah Makassar Sulawesi dan sebagainya untuk terlibat dalam fitnah tersebut karena masalahnya adalah masalah di antara para ulama dan mereka yang menyelesaikannya belum muji dengan bagus dan mengatakan sikap yang terpuji jangan sibukkan ketika saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk memasukkan fitnah itu ke dalam tubuh kaum muslimin yang ada di Indonesia di, di Makassar kata beliau fitnah itu ada di Yaman jangan dibawa ke sini ya tidak perlu disibukkan umat dengan perkara itu dan beliau itu menasihatkan kemudian dalam wasiat terakhir tadi. Beliau sebutkan dalam wasiat terakhir itu. Ya, apa hubungan kalian? Masyukulukum. Apa masalah kalian dengan fitnah tersebut? Para ulama yu'alijun kata beliau. Al ulama yu'alijun, mereka yang menangani. Ya? Maka motif kita ketika itu meminta nasihat dan saran dari para ulama, dari Syekh Abdullah Bukhari, dari Syekh Abdullah e, bin Mar'i dan dari Syekh Muhammad Walid. Ya? Sehingga ketika itu Ketika sebagian tempat bergejolak, Alhamdulillah, nikmat keamanan dan ketenteraman masih dirasakan oleh sebagian saudara yang ada di Makassar ini. Ingat, itu nikmat. Jangan sampai kita menyesal. Wah, dulu kita begini, begini, begini bahaya. Ya, tidak ikhwan fiddin. Ya, bukan berarti kita, tidak mencari kebenaran dan tidak membela yang dibayangi. tidak membatalkan yang batil, tidak. Tetapi sebagian dari masalah itu permasalahan yang tidak penting untuk diketahui oleh awam kaum muslimin. Sudah sebutkan tadi masih banyak bab-bab dari ilmu yang tertutup bagi kita. Ya, kita tidak menafikan adanya ingkarul muka ya, dan masih kepada orang yang menyelisih dan menyimpang. Tetapi ingatlah bahwa dalam perkara-perkara yang rumit dan trik dan bahwa dalam perkara-perkara yang lainnya ahlu sunnah atau awam ahlu sunnah masih membutuhkan nasihat dan peringatan dan penjelasan, maka kita tidak menyebutkan mereka dengan perkara yang akhirnya menyebabkan mereka meninggalkan il, ilmu. Ya? Dan menyebutkan dengan perkara-perkara yang jauh dengan keadaan mereka. Bukankah itu dari hikmah? Ya? Allahu alam musab. Ini kami sampaikan ikhwan hidin Tidak lain adalah nasihat bagi diri kita dan bagi ikhwah seluruhnya. Sekali lagi semoga Allah menjaga nikmat hidayah di atas sunnah pada diri kita semua dan menjadikan dakwah al sunnah ya dakwah yang menebarkan ilmu dan kebenaran yang mengajak kepada ilmu dan kebenaran ya saya kira ini khonifuddin dan Allah masih ada waktu untuk beberapa pertemuan lagi dari para asatidz yang lainnya yang akan menjelaskan kepada kita tentang mutiara-mutiara yang hilang yang bakal atau mungkin akan hilang dan pudar yang diberikan utara kaum muslimin ya yang mereka kamu ahak biha wa berhak untuk mendapatkannya dan jangan sampai hilang dari mereka dan mereka lah yang pantas untuk mendapatkannya karena mereka ahli hak ya maka semoga apa yang diinginkan dengan daerah ini berakhir manfaat pada diri kita dan bagi ikhlas seluruhnya yang dari Allah Subhanahu wa taala Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita ingatkan kembali bahwa materinya insya Allah kita akan sebarkan besok dalam bentuk terjemahan. Ya, bersama dengan fatwa dari sebagian para masyekh tentang perkara-perkara yang mungkin menimbulkan kesamaran dalam diri kita masalah manhaj atau masalah-masalah yang lainnya dan wasit yang lain dari para ulama ahlu sunnah.